muliakan, wabil khusus sahabat saya, sahibul bait, Bapak Kiai Haji Wahyudi bin Haji Abdul Majid beserta keluarga, juga Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Tamir Masjid Indonesia yang saya hormati, di sini ada fans Roma Irama nggak? Ada fans Soneta nggak? Nah itu namanya Forza. Forza keren. <coughs> Mohon maaf kalau nanti di tengah ceramah saya Kiai ada serak-serak sedikit, ada batuk-batuk sedikit karena saya sering keliling ini buat begini begono namun akan saya coba sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku betul bukankah aku berjanji kita jumpa di sini ku datang kini ku datang padamu senyumlah sambutlah kedatanganku terus terus udah hadirin sebelum kita memasuki relung kedua mempelai yang paling bahagia malam ini saya ingin menyampaikan pesan kepada para pemuda yang masih lajang yang masih jomblo dari Rasulullah SAW kira-kira masih ada bujangan gak di sini Baru dua kali kawin lah نبي صلى الله عليه وسلم بسبدا يا معشر الشباب من استطاع منكم البات فليتزوج فانه اغض البصر واحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بصوم فانه له وجاء izin izin boleh minum ke sunahnya duduk nih ane berdiri nggak apa-apa ya Nabi SAW bersabda, Ya masyar sabab, wahai para pemuda yang sudah mampu secara ekonomi, secara fisik melaksanakan pernikahan maka segeralah menikah kayak sohib ente agung karena menikah itu akan menundukkan matamu, pandanganmu dari wanita-wanita yang bukan mu'arim dan akan menundukkan syahwatmu Pemalam yastati' falahi bisawm. Barang siapa yang belum mampu secara ekonomi, secara fisik, maka banyak-banyak puasa. Senin puasa, Kamis puasa, Senin puasa, Kamis. Kalau perlu puasa Nabi Daud. Jangan banyak makan daging, tahu tempe aja. Karena supaya nafsu ente tidak besar terhadap perempuan. Ini bagi yang tidak mampu. Lalu ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para pemuda yang telah mampu menikah. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Anda, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min." Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wahai para pemuda muslim, Jangan sekali-kali kamu menikahi wanita-wanita musyrik kecuali kalau mereka sudah beriman. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum. Wanita-wanita muslimah biar pesek-pesek dikit lebih baik kamu nikahi dia daripada wanita musyrik walaupun kecantikannya menakjubkan kamu. Paham pemuda? Paham? Nah sekarang pesan Allah kepada para orang tua yang punya anak gadis. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada para orang tua yang punya anak gadis. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau ajabakum. Wahai para orang tua, jangan kamu nikahkan orang-orang musyrik dengan anak-anak gadismu seorang pemuda muslim biar dia tukang ojek biar dia kurang keren dikit lebih baik kamu nikahkan kepada mukmin itu daripada kamu kawinkan anakmu dengan laki-laki musyrik walaupun ketampanannya kekayaannya jabatannya menakjubkan kamu faham orang tua faham Kenapa Allah melarang kita menikahi orang musyrik? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Ulaika yad'una ila nar." Mereka akan mengajakmu ke neraka. Kasus seperti ini banyak terjadi. Ini terjadi pada diri saya sendiri. Kira-kira 30 tahun yang lalu saya kedatangan seorang Kristen, seorang Nasrani dibilang Bang Haji saya suka sama kemenakan anda lalu saya mau nikah sama dia saya bilang ini kesalahan saya boleh asal Islam dulu padahal Allah mengatakan hatta yu'minu sampai kamu beriman bukan sampai kamu Islam saat itu ngaji saya belum tamat lu masuk Islam dulu gue kawinin Baik masuk Islam bagaimana Bang Haji? Ya buat dua kali syahadat. Macam mana itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sebut. Asyhadu an la ilaha illallah wa ah, Islam kau kawinin. Hari itu juga saya kawinin. Saya nikahkan, saya wali dia. Ini kemanakan saya, adik saya, orang tua sudah meninggal. Begitu kawin, punya anak, satu saat saya pulang tablik kalau nggak salah dari Kiai Haji Masyudi sini rumahnya di di Cibening sini beliau ini apa itu kemenakan saya saya datang ke rumahnya saya tanya sama kemenakan saya mana suamimu ada di kamar sambil nunggu dia di ruang tengah ada meja tulis tempat dia kerja meja kerja saya buka lacinya saya lihat ada Injil saya periksa lagi yang lain, tidak ada Quran. Saya panggil suaminya, keponakan saya ini. Sini kamu. Kamu bilang sudah masuk Islam. Ini apa? Kemenakan saya bilang, iya wah dia masih sering ke gereja. Dia adalah pendeta. Masih ceramah di gereja. Oh ya? Kamu bagaimana sholat kamu? Saya bilang, e, sama manakan saya selalu diganggu Wak. puasa juga diganggu Wak. oh gitu kamu telah mengkhianati saya membohongi saya mulai sekarang saya tanya kamu sama kemenakan cewek nih kamu mau ikut Allah sama uwa sama keluarga atau mau mengikut orang Nasrani pilih sekarang kalau kamu pilih dia putus hubungan kita sebagai saudara sebagai keluarga saya pilih Allah, saya pilih uang. Berangkat, angkutin tuh baju lo. Saat itu juga sama anaknya satu berangkat. Ini pengalaman. Banyak kasus-kasus orang non muslim, orang kafir menikahi orang Islam dengan pura-pura masuk Islam. Setelah anak kita hamil, apalagi punya anak, diancam, "Hei, mau pindah agama atau mau cerai?" goyang ini banyak akhirnya yang masuk yang murtad makanya di situ Allah menegaskan hatta yu'minu sampai mereka beriman bukan hatta yuslimu orang Islam itu bukan orang beriman belum tentu beriman kalau orang beriman sudah pasti Islam kalau Islam belum tentu beriman seperti satu sejarah Nabi qalatil arabu amanna kullam tuminu تؤمنوا kulu aslamna. walamma ولما imanu fi في ketika itu ada kelompok Arab Badui Arab Pegunungan mendatangi Rasulullah SAW dengan bangga mereka ya Rasulullah kami telah beriman tapi tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan Nabi Muhammad SAW kun lam tu'minu walakin qulu aslamna Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Katakannya Muhammad, kamu belum beriman. Kamu baru Islam, belum masuk iman ke dalam dadamu. Siapa itu orang beriman? Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladziina yuqimuna as-shalah وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ yunfiqun هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا sesungguhnya orang beriman itu adalah apabila disebut nama Allah bergetar hatinya kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya dan dia selalu bertawakal kepada Allah dan menegakkan sholat dan membayar zakat jadi kalau lain kali ada orang non muslim ngelamar anak kita jangan bilang lo masuk Islam dulu paham? kamu beriman dulu sholat dulu lima waktu buktiin paling enggak 40 hari pergi haji dulu buktikan zakat dulu puasa dulu setelah kita buktikan baru boleh kita kawinkan paham? gue minum boleh nggak sih di sini kayak gak usah maaf lagi kurang sehat ini Eh, sampai mana tadi Ngaji tapi kata orang Islam Belasono kawin kalau sama orang Kristen ahli kitab boleh perempuan jadi kita boleh menikahi perempuan-perempuan orang non muslim Bang Haji yang penting ahli kitab ada nggak umat Islam yang begitu? ada biasanya liberal tuh ya mereka mengacu kepada surat Al-Maidah ayat 5. Al-yawma uhilallakumut thayyibat wa tu'amul ladina apa? Wa tu'amul ladina ahlul kitab hilul lakum wa tu'amukum hilul lakum. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum. Hari ini aku halalkan yang baik-baik untuk kamu. Makanan orang-orang ahli kitab halal bagimu orang-orang beriman perempuan yang baik halal bagimu orang-orang wanita-wanita ahli kitab yang baik halal bagimu ini acuan mereka coba perhatikan coba perhatikan di situ dikatakan wa tu'amul ladina utul kitab hillul lakum makanan orang ahli kitab halal bagimu wa ta'amukum halal lahum wa makan dan makananmu halal buat mereka saya mau tanya kalau sekarang kalau sekarang ada ahli kitab ada ahli kitab babi dia makan enggak dia makan babi enggak menghalalkan babi apa mengharamkan menghalalkan boleh enggak kita ikut makan ini satu dulu memang orang-orang ahli kitab dulu memang babi haram kalau kita baca Bible di imamat orang Lewi ada babi haram tapi pada perkembangannya dirubah-rubah sehingga babi halal paham dan ahli kitab dulu tidak musyrik tidak menuhankan selain Allah tetap menjadikan Nabi Isa sebagai Nabi bukan Tuhan atau bukan anak Tuhan tapi sekarang yang sekarang mereka musyrik menyatakan selain Allah ada anak Tuhan atau ada Tuhan lain makanya tadi ayat surat Al-Baqarah 221 wala tankihul musyrikati hatta yu'min jangan kau nikahi perempuan-perempuan musyrik wala tunki'ul musyrikin hatta yu'minu jangan kau nikahi laki-laki musyrik Faham, faham. jadi kawin campur dalilnya enggak benar nah itu yang sudah saya sampaikan amanat dari Rasul buat para pemuda dan amanat Allah untuk para pemuda muslim dan amanat Allah untuk para orang tua yang memiliki anak-anak gadis kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik untuk menyintai bangsa apapun agama apapun ya ayyuhannas inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arufu hai manusia aku ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan wanita kemudian dari dua orang itu aku ciptakan menjadi berbangsa-bangsa bersuku-suku yang tentunya berbeda bahasa budaya dan agama lita'arofu untuk saling mengenal lita'arofu untuk saling berbuat baik lita'arofu untuk saling bermanfaat cuman dua yang gak boleh pertama menikahi orang musyrik kecuali dia sudah beriman kedua memilih pemimpin orang musyrik kecuali dia sudah beriman faham? faham? baik sekarang kita memasuki relung hati oke berapa lama nih? Ya. Yeah. Lima menit lagi kan? sekarang mama memasuki relung hati uh, saudara Agung bin siapa tadi? Bin orang tuanya. Kemudian Solehin David Soleh. Ya, mohon maaf, Besan. Dan Umi, Umu, Umi Kultum. Semalam sebelum saya ke sini, semalam ini aku menulis surat Bang Haji saya nitip syair ya buat Umi calon istri saya nanti kalau Bang Haji tablet Umi juga rupanya ngirim surat juga sama saya Bang Haji ini tolong bacain nanti waktu akad nikah mau dengar gak? suratnya Agung mau tahu? suratnya kalau masalah begini banyak bunga di taman Cuma satu peti Banyak anak perawan Cuma Umi yang cantik Kata siapa? Kata Haji Agung Umi nggak mau kalah di suratnya rupanya banyak buah semangka di bawah dalam sampan banyak anak jejaka cuma agung yang tampan kata siapa kata kata Umi Berjuta bintang di langit Satu yang bercahaya Berjuta wanita cantik Cuma umiku puja Pandai aku merem Hati umiku malu begitu ceritanya Agung Umi mana orang Agung hei masih banyak orang hei Ane datang kemarin mau nasihatin ente, ente kemana? Nah begitu biar kelihatan. Harim lu mana Harim? ini mau ngojok aja baru ini. Masya Allah Umi, Masya Allah. Eh, Gum, Umi. Asik. Selain kursi dong buat pengantar. Jangan diri ten, ten dulu ten. ada kan yang ketinggalan aneh aneh kemarin itu buat ente bukan buat yang lain yang kalian mau perlu eh, ente <laughs> eh. Agung Umi di dalam terminologi Islam pernikahan itu tidak sama dengan agama-agama lain kalau dalam agama lain itu hak istri dan kewajiban istri sama dengan hak istri dan kewajiban suami betul ya tapi dalam Islam ada crossing responsibility crossing rights artinya tanggung jawab silang dan kewajiban silang dan hak silang artinya apa tanggung jawab suami menjadi hak istri tanggung jawab istri menjadi hak suami crossing right crossing responsibility hak silang dan kewajiban silang ini yang perlu dipahami apakah kewajiban laki-laki pertama Nabi SAW bersabda ittaqallah fin nisa akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahuna di kalimatillah belum kata Nabi SAW, takutlah kamu kepada Allah tentang istrimu. Karena istrimu itu kamu ambil sebagai amanat Allah, bukan hanya bukan hanya amanat mertua. Tapi istri itu amanat Allah. Wastahlaltum furujahuna di kalimatillah dan dihalalkan kamu menggaulinya dengan kalimat-kalimat Allah. Jadi tugas suami yang menjadi hak istri yang pertama harus dijaga perasaannya, dicintai sepenuh hati. Jangan disakiti hatinya, jangan disakiti badannya. Dijaga karena itu amanat Allah. Dan perintahkan istrimu untuk melakukan syariat-syariat Allah di dalam berbusana maupun di dalam konteks-konteks lain dalam kehidupan ini karena amanat oh, Allah yang kedua tugas suami adalah ar-rijalu qawamuna 'alan nisa laki-laki adalah pemimpin wanita ini, ini mesti komitmen dulu nih komit ya jadi Allah menyatakan ar-rijal qawamuna 'alan nisa agung pemimpin umi suami pemimpin istri setuju nggak umi siap dipimpin gak? nih siap kadang ah. kadang-kadang perempuan <laughs> kalau di sono di barat lain you and I same same lo sama gue sama kewajiban lo hak lo sama sama kewajiban gue, gue. itu di sana same right same responsibility tapi di Islam crossing right crossing responsibility kewajiban silang hak silang kewajiban tadi status status dulu ya harus disepakati nih bahwa Rijal suami pemimpin rumah tangga pemimpin selain itu anak istri semuanya itu adalah anak buah paham ya nah kemudian apa kewajiban suami kenapa diangkat sebagai pemimpin ada dua alasan Arijalu qawmin al-nisa bima fadallallahu ba'duhum ala ba'd. Karena laki-laki dilebihkan dalam berbagai aspek dari perempuan. Contoh, secara historis wa khalaqa minha zawjaha. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Secara historis saja Perempuan itu bagian dari tubuh laki-laki. Allah ciptakan dari Nabi Adam. Yang pertama itu alasan kenapa suami harus jadi pemimpinnya. Kedua, wabima amfaku min amwalim Karena laki-laki suami punya kewajiban membelanjai rumah tangga. Paham dong? Agung yang punya kewajiban beliin baju, beliin berlian beliin mobil beliin rumah aku sangat aku belanja sehari 10 juta tuh agung ya pokoknya kewajiban suami itu itu menjadi hak istri bagaimana kalau istrinya wanita karir ah ini Umi wanita karir bukan kerja nggak Umi? nggak kerja? wah Alhamdulillah pun menetapkan ibu susah maturnya bagaimana istri kita wanita karir? pertama istri hanya boleh bekerja dengan izin suami tanpa izin suami pekerjaannya haram hasilnya haram izin suami menjadi syarat mutlak dari seorang wanita karir yang kedua, bagaimana duitnya, gajinya? Biasanya kan kalau wanita karir, gajinya lebih besar dari suami, kurang ajar deh. Bukan kita yang ngatur, dia yang ngatur kita. Apalagi kita ngangguran, ya habis dulu. Ya. Jadi dalam Islam, suami istri boleh bekerja syaratnya dengan izin suami. Gajinya bagaimana? Lapor jenderal pemimpin pemimpin siap ini gaji saya nih 5 juta sebulan terserah pemimpin mau bikin apa begitu jangan mentang-mentang lo yang kerja ini duit-duit gue mana belanja lagi <laughs> ini aturan main ini penting supaya tidak menjadi keributan di dalam rumah tangga ya nah, jadi tadi kewajiban suami agung kasih makan, beliin baju, beliin pakaian, mobil dan sebagainya, kontrak juga nggak apa-apa. Ya, mau beli emas boleh, kredit juga nggak apa-apa. Eh, emas nggak boleh kredit ya. Mobil, motor boleh, kredit juga boleh. Tapi itu kewajiban agung buat Umi. Nah sekarang apa kewajiban Umi yang menjadi hak agung? Fasolehatu qanidatun hafizatul li wa hafizullah. Kesimpulannya kewajiban istri harus mengabdi kepada suami jadi bukan suami melayani istri tapi istri melayani suami beda ambil di sono di barat di barat ini kita masih ngorok nih lakinya sibuk di dapur bikin telur bikin susu berapa ya. disadorin sayang sweetheart sweetie your breakfast begitu eh. suami melayani istri di Islam suami bertanggung jawab atas rumah tangga belanjanya segala macamnya dan istri mengabdi kepada suami umi mengabdi bagaimana istri mengabdi adalah istri yang saleha apa itu istri saleha umi tahu nggak hadiah istri saleha nggak hadiahnya nanti di akhir, nggak tahu ya bu bu udah pada kawin belum lo hah nenek nenek bu tahu nggak hadiah istri saleha nanti kalau mati nggak tahu mau tahu minimal ada dua yang pertama kita khulil jannah min bin syi'ti boleh masuk surga dari pintu mana yang kamu mau tuh hadiahnya yang kedua nanti dibangkitkan di surganya Allah Umi lebih cantik dari bidadari wow. aku nggak ngerti lagi bidadari nggak kena kecantikan Umi kenapa istri saleha nanti dibangkitkan lebih cantik dari bidadari Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu qadarna bainakum al-maut wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubadil amsalakum manusiakum fi ma la ta'lamun." Aku yang menentukan kematian di antara kamu hai manusia, kata Allah. Dan aku tidak bisa dikalahkan. Aku akan mengganti orang yang aku matikan dengan orang yang baru dan aku akan merubah wajahmu nanti pada hari kiamat dalam bentuk yang belum kamu ketahui tentunya sesuai dengan amal ibadah kita masing-masing walaupun di dunia diciptakan tampan cantik kayak bintang film Hollywood tapi kalau nggak pernah ibadah, nanti dibangkitkan di akhirat pada hari kiamat lebih jelek dari anjing kurap lebih jelek dari tikus Bandung eh Bandung darah gue tikus ini tikus kok tapi sebaliknya walaupun di dunia diciptakan jelek pendek pesek bengek tapi kalau rajin ibadah nanti dibangkitkan di surganya Allah bu lebih cantik lebih tampan dari bintang film manapun di dunia ini khususnya untuk istri Saleh, ah, akan dibangkitkan lebih cantik dari bidadari Umi mau lebih cantik lebih dari mau lah mau lebih cantik lebih dari bu sanggup jadi istri saleha <laughs> mau lebih cantik lebih dari mau sanggup jadi saleha oh. Umi istri saleha syaratnya lima bu syaratnya lima satu Ida salatil mar'atul khumsaha Salat lima waktu Sanggup Umi? Sanggup Bu? Wasamat syahroha Puasa di bulan Ramadan Sanggup Umi? Sanggup Bu? Yang ketiga nih Ida nazarta ilaiha sarutka Enak dipandang oleh suami lahir dan batin Eh enak dilihat penampilannya selalu rapi akhlaknya bagus senyum aja biar nggak dapat belanja sebulan juga misalnya nggak pernah cemberut nggak pernah melotot nggak pernah ngomelin sama suami Ida nazarta ilaiha saratka kalau dipandang suaminya merasa senang lahir dan batinnya enak dilihat ini istri Saleha ya kan kebanyakan bini kita ini kalau rapi <laughs> kalau mau kondangan doang ya mau kondangan wow setel habis dah baju yang kita bikin mahal-mahal dia pakai tuh minyak wangi yang mahal dia ya, semprot semprot tuh pantat ya disemprot Umi boleh nggak tampil cantik depan umum? Bu, boleh nggak tampil cantik di depan umum? Boleh itu untuk kenyamanan diri dan kenyamanan orang lain betul coba kalau ibu cantik harum ih bini siapa tuh udah cantik uangnya loh itu kan bini agung tuh ah, agung yang dapat nama cobalah kalau ibu mulut bau pete ketek bau trem dan danan out-outan tuh jablay bini siapa sih Silakan tampil cantik harum di luar, tapi di rumah jangan sembarangan. Ya bu, ya mi. Kalau pengantin baru sih biasa dia masuk rapi-rapi terus. Ya make up terus setiap hari. Tapi kita punya anak dua aja sembarangan deh. Segala daster sobek keteknya masih dipakai. Punya anak tiga makin kacau lagi itu BH yang udah putus pakai disambung pakai peniti buang penampilan idza nazarta ilaiha saratka enak dipandang lahir batin ini ciri istri sana yang ketiga ini kan kita kan kadang-kadang pulang kerja pulang ceramah di mana kan kepengen juga ya nggak ya, ya, ya, ya, ya. May laki ya, Gitu sa mirwa, tok tok tok, assalamualaikum. Wow, ini udah semangat nih. Iman kuat, imin tegang. Buka pintu, hari pintu, waalaikumsalam. Eh, jidatnya koyok melulu. ngedobrak Masuk kamar, buka baju badannya, kerokan menunggu Syarat ketiga, istri saleha jaga penampilan lahir dan batin lahirnya selalu rapi di hadapan suami akhlaknya bagus nggak nyebelin nggak resek di depan suami yang keempat wain amarta atau atska kalau diperintah nurut nggak ngeyel siap me me siap me hei ya lo udah menghayal aja sih lo me ntar Wa in amarta atska kalau diperintah oleh suami nurut. Sayang kamu gini ya, iya bang. Kamu gitu ya, iya bang. Nurut. Dia mau? Yang kelima wa in ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Kalau suaminya tidak berada di sisinya, dia pandai menjaga kehormatan dan pandai menjaga harta suami. Setia tidak selingkuh ini ciri lima istri salehah satu sholat lima waktu dua puasa Ramadan tiga enak dilihat lahir batin nggak nyebelin keempat kalau diperintah sama suami taat kelima setia tidak selingkuh kalau anda begitu salehah berhak masuk surga dari pintu mana saja dan nanti dibangkitkan di surganya Allah lebih cantik dari bidadari kira-kira ini yang bisa saya sampaikan karena nanti ada penceramah lain ya sebagai perluasan dan akan saya tutup dengan sebuah syair karena sekarang ini bangsa kita dalam berbagai aspek tengah mengalami dekadensi moral merosokan moral dalam segala aspek dalam berbicara udah nggak ada moral nggak ada akhlak dalam berbusana dalam rumah tangga bahkan dalam bernegara betul betul makanya saya bikin lagu tuh judulnya akhlak tahu Maksudnya adalah akhlak tapi mesti ikut duet oke okay? oke okay? dalam berbicara harus memakai akhlak rame-rame akhlaknya rame-rame dalam berbicara harus memakai akhlak di dalam berbusana harus memakai akhlak dalam rumah tangga harus memakai akhlak di dalam bernegara harus memakai akhlak Manusia mulia hanyalah dengan akhlak Manusia kan hina kalau tidak berakhlak Harta dan jabatan Oh tak menjadi ukuran Betul gak? Biar kamu gubernur, presiden gak berakhlak Hina di mata Allah Hina di mata manusia Betul? tapi walaupun kamu tukang sapu jalan tapi kamu berakhlak mulia di mata Allah mulia di mata manusia betul Manusia adalah sebaiknya ciptaan Akhlak membedakan manusia dan hewan Karena hewan tidak punya keimanan dan tak punya pemikiran ya hidup bebas tidak terikat oleh hukum dan juga peraturan itu enggak tam tam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam dalam pergaulan harus memakai akhlak di dalam perjuangan harus memakai akhlak dalam persaingan harus memakai akhlak dalam pemerintahan harus memakai akhlak kehidupan indah hanyalah dengan akhlak damai dan sentosa hanyalah dengan akhlak kalau tanpa akhlak oh negara jadi rusak betul nggak Allahumma fi gelang mencorik Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan jazakumullah khairan katsir nasihat dan wajangan yang telah disampaikan oleh Mukaram wal Muhtaram Ayahanda Ki Haji Rama Irama mudah-mudahan khusus untuk kedua mempelai dan umumnya untuk kita semua kita dapat mengambil hikmahnya dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah masih ada satu penceramah lagi mohon untuk